Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-68. Yang mana permasalahan yang ke-68 ini nanti nah barakallahu fikum atau 62 permasalahannya ke-62 ya. Nah, maafan. Nah, setelah kita selesaikan permasalahan yang ke 59 dan juga 60 dan juga 61. Kemudian sekarang kita akan masuki permasalahan jahiliyah yang ke 62. Pembahasan kita nanti pada permasalahan yang ke 62 ini adalah mengenai keadaan mereka ketika sudah kalah hujah, tidak punya burhan, tidak punya argumen, kalah berhujah, akhirnya mereka lari kepada para raja, Nah, lari kepada para pemimpin untuk melawan al-haq tersebut. Jadi dilaporkan ke polisi misalkan, dilaporkan kepada pemerintah, itu eh, dakwahnya si fulan itu dakwah teroris misalkan atau dakwah ini dan itu untuk menimbulkan fitnah akhirnya dakwah al sunnah ini lingkupan yang kecil ya dakwah al sunnah akhirnya dipersulit nah sebabnya apa sebabnya oknum-oknum atau orang-orang yang masih punya pemikiran jahiliyah tadi itu Allah musta'an. Atau meniti hijaknya generasi orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Ketika kalah berhujjah, tidak punya argumen lagi, mereka lari kepada para pemimpin, lari kepada para pemerintah untuk apa? membuat kekacauan, melaporkan laporan-laporan yang tidak benar, akhirnya mempersulit dakwah sunnah wal jamaah. Allah musta'an. Nah, ini sama. Orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu keadaannya. Ketika mereka, nah barakallahu fikum, kalah dalam hujjah, Nah, barakallahu fikum tidak punya argumen, tidak punya bukti, tidak punya hujjah, akhirnya mereka pun menggunakan kekerasan dengan cara mengadu kepada sultan, itu pemimpin atau pemerintah eh, untuk melawan kebenaran tersebut. Kita lihat di sini, qala al-Imam Al-Mujaddid rahimatullah alaih, al-mas'alatu as-saniyatu wa sittun, permasalahan yang ke-62. Kaunuhum idza ghulibu bil hujjah fazi'u ila syaqwa lil muluk keadaan mereka itu orang-orang jahiliyah. Hmm, ketika atau apabila mereka dikalahkan dengan hujah Perhatikan dikalahkan dengan hujjah, hujahnya nggak ada lagi, nggak punya hujjah, nggak punya bukti, dikalahkan terkalahkan dalam perdebatan misalkan nah barakallahu fikum fazi'u ila syaqwa lil muluk. Mereka bersegera nah barakallahu fikum ila syaqwa menuju kepada asyraq asyakwa itu mengadukan atau melaporkan lil muluk kepada para raja. Nah, fazi'u mereka bersegera ila syaqwa untuk melaporkan lil muluk kepada para raja. Kama qalu sebagaimana yang mereka ucapkan, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Membikin apa? Membikin kabar-kabar palsu, kabar-kabar dusta untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsiduna fil liyufsidu fil ard. Perhatikan ini. Apakah engkau ingin meninggalkan Nabi Musa meninggalkan Musa dan kaumnya, membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan. Jadi mereka itu nah barakallahu fikum ketika melapor kepada para raja, itu melapor perkara-perkara yang tidak benar untuk apa? Untuk memojokkan dan untuk menghukum Musa alaihissalam ini. Mereka mengatakan, apakah engkau ingin meninggalkan Musa dan kaumnya eh, agar merusak atau untuk merusak, membuat kerusakan di muka bumi? Bayangkan itu. Jadi tuduhan mereka dihadapkan para raja bahwasanya di Musa itu merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya otomatis raja tersebut marah kan itu. Nah, seperti itu. Kita lihat syarahnya. Allah Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah min masaili ahli jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah annahum kanu idza ghunibu bil hujjah bahwasanya mereka dahulu ketika dikalahkan dengan hujjah terkalahkan dari si hujjah argumen bukti kalah laja'u ila syaqwa ila sultan akhirnya mereka laja'u mereka kembali atau mereka mencari cara lain yaitu ila syakwa nah yaitu kepada pengaduan ila sultan kepada pemimpin atau raja nah eh, langsung mereka apa mereka bersegera mengarah kepada mengambar barakallahu mengadukan atau melaporkan kepada sultan atau pemimpin tadi wa makna ghulibu bil hujjah maknanya ghulibu bil hujjah maknanya adalah ayu uqimat alaihim hujjah uqimat alaihimul hujjah ala butlani ma hum yaitu telah ditegakkan atas mereka hujjah nah terhadap kebatilan yang mereka berada di atasnya. Nah, dikatakan kalian berada di atas kebatilan, dalilnya ini. Kalian enggak bisa apa-apa. Qala Allah, qala Rasul. Misalkan. Nah, kalau sudah terkalahkan seperti itu, enggak punya hujjah lagi. Nah, barakallahu fikum akhirnya mereka lari kepada enam asyakwa, mengadu, melaporkan kepada para pemimpin atau para pemerintahan. Allah musta'an. Kita lihat di sini, walam yakun lahum hujjatun yuqawimuna biha. Dan mereka tidak memiliki hujjah untuk apa? Melawan dengan hujjah tersebut. Sudah terkalahkan, enggak punya hujjah lagi sudah. Enggak bisa melawan lagi kecuali dengan kekerasan tadi. Melaporkan eh, dengan kabar-kabar yang tidak benar agar apa? Agar menumbangkan atau melawan al-haq tersebut. Fa innahum yalja'una ilal quwwah. Akhirnya mereka menempuh jalan yang lain atau mereka kembali kepada apa? Mana mereka berlindung ilal kuah kepada kekuatan. Kalau sudah kalah hujah, nah, barakallahu fikum, kalah hujah, kalah argumen, akhirnya mereka kembali dan berlindung kepada kekuatan. Sudah kita gunakan kekuatan aja udah ini. Orang ini maunya apa ini ahli sunnah ini? Dikit-dikit fitnah ini enggak boleh. Celana di bawah mata kaki enggak boleh. Eh? diwajibkan diri daerah jenggot oleh laki-laki misalkan apa ini dakwah apa ini misalkan ya, akhirnya mereka menggunakan kekuatan sudah kita laporkan polisi aja mereka itu dakwah teroris mereka dakwah yang nah, pembunuh diri dan misalnya tuduhan-tuduhan nah tuduhan yang bertubi-tubi dalam artian dilontarkan nah barakallahu fikum dari mulut-mulut mereka untuk apa memfitnah ahlus sunnah wal jamaah ini lingkupan yang kecilnya seperti itu Allah musta'an Lingkupan yang besarnya barakallahu fikum ketika orang-orang kufar terkalahkan dalam perdebatan, tidak tidak mau hujah, tidak punya hujah lagi, mereka menggunakan apa? Cara seperti ini, melaporkan kepada pemimpinnya, rajanya untuk melawan kebenaran tadi. Allah musta'an. Kita lihat sini, liman ilqa'im bil haq Tujuannya mereka mengarah atau mereka kembali kepada kekuatan, tujuannya untuk melarang orang yang menegakkan kebenaran. Melarang orang yang menegakkan kebenaran. Kama qala Firaun li Musa alaihissalam sebagaimana ucapan Firaun kepada Musa alaihissalam, "La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal mazunin Sungguh jika engkau menjadikan ilah selainku, nah niscaya aku akan jadikan engkau eh, dari kalangan orang-orang yang dipenjara. Bayangkan. Aku akan masukkan kamu dalam penjara. Itu istilahnya gitu. Ketika kalah daripada perdebatan dan kalah dengan hujjah tadi. Allah musta'an. Lamma lam yakun indahu hujjatun yaruddu biha ala nabiyillah laja'a ila quwwati sultan. Tatkala nam di sisinya tidak ada hujjah lagi, e, maka dia membantah dengan membantah hujjah tersebut. Nah, membantah Nabi Allah Subhanahu wa taala, membantah Nabi Musa alaihi salam. Nah, enggak punya hujjah lagi untuk membantah Nabi Musa alaihi salam. Laja'a ila quwwati sultan. Akhirnya dia pun menempuh Cara lain, kembali berlindung kepada kekuatan sultan, kekuatan pemimpin atau nan penguasa. Faqala la ja'alannaka la ja'alannaka minal masdunin. Sungguh aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Wallahi demi Allah sungguh aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Allahu musta'an. Naam. Wa hadhihi tariqatu al-mahzumin. Inilah jalannya orang-orang yang dihinakan dan direndahkan. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum Dan demikian pula. Nah, dan demikian pula lah alu fir'aun yaitu para pengikut Firaun lamman tasara alaihim Musa alaihi wassalatu wassalam fil mahfal al-azim. Naam. Demikian pula Firaun dan juga pengikutnya ketika Nah barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalam salam eh, diberikan pertolongan melawan mereka, mengalahkan mereka istilahnya fil mahfal al-azim pada pertemuan yang sangat besar waktu itu. Pertemuan para tukang sihir untuk mengelabui Nabi Musa AS. Nah, barakallahu fikum akal ketakutan dan semisalnya dengan sihir-sihir mereka. Di pertemuan tersebut Nabi Musa AS menang. Nah, eh, kisahnya perhatikan, la mentasar alaihi Musa alaihi alaihi salam. Nah, ketika Nabi Musa alaihi nah, dimenangkan atas mereka dalam artian mengalahkan mereka fil mahfal azim pada pertunjukan atau peristiwa yang besar alladhi aqaduh yang mereka adakan wa jama'a fir'aun saharata min masyarikil ardi wa magharibiha Fir'aun pun mengumpulkan para tukang sihir baik dari apa barat maupun dari timur eh, dari barat maupun dari timur datangkan tukang sihirnya semuanya li ajli an yubtila ma ma'a Musa minal ayat dalam rangka untuk menghancurkan nah membantah eh, mukjizah yang bersama Nabi Musa AS berupa ayat-ayat yang ada. Berupa tanda-tanda yang ada pada Nabi Musa AS. Tujuannya itu untuk mengalahkan Nabi Musa. Li'annahu yaz'umu annahu sahir. Karena nam dia beranggapan bahasanya Nabi Musa AS adalah sahir, tukang sihir. Fajam'a saharata akhirnya mereka pun atau Firaun pun mengumpulkan apa? Eh, mengumpulkan para tukang sihir. Nah, wa talaba min Musa tahdidal mau'id dan bahkan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk menentukan waktunya, waktu perjanjiannya di mana tempatnya di mana, meminta Nabi Musa alaihissalam agar menentukannya. Min ajli ardi ma ma'ahu wa ma ma'as saharah. Dalam rangka untuk menyodorkan atau mempertunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang ada pada Firaun dan yang ada bersama para tukang sihir. Min ajli an yumawwiha 'alan nas dalam rangka untuk membuat apa? kesamaran. Nah, an yumawwih membuat kesamaran membuat kerancuan ala nas terhadap manusia. Anna indahu ma yuqawim ma ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizah. Nah, ya, untuk mengelabui manusia, nah, membuat rancu manusia, membuat ragu manusia bahwasanya Firaun punya sesuatu yang bisa melawan Nabi Musa AS, atau punya sesuatu yang bisa menghadapi atau melawan. Nah, barakallahu fikum, apa-apa yang bersama Nabi Musa berupa mukjizah. Nah, aku punya ini punya sesuatu yang bisa melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu seakan-akan gitu Firaun. Falamma hanal mau'id, kemudian ketika telah datang waktunya, ya, telah datang waktu perjanjiannya, wastama'an nas, kemudian manusia pun sudah berkumpul semuanya min ajli musyahadati ma yahsul dalam rangka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Wa al-qasaharatu ma ma'ahum minas sihr Akhirnya para tukang sihir itu pun menabarakallahu fikum melemparkan apa yang bersama yang ada atau yang bersama mereka berupa naam sihir, ilmu sihir. Wamtala al-wadi min sihrihim. Akhirnya wadi lembah itu pun penuh dengan sihir mereka. Wa ma'ahum min al-'isyi wal hibal. Dan juga apa-apa yang bersama mereka berupa enam barakalafikum naam tali-tali ataupun semisalnya. Naam, alati hashauha bi naam bizibak yang mereka menambalnya dengan naam air raksa wa bi mawad nabi mawad tuharikuha ka'anna hayat dan dengan alat-alat yang bisa menggerakkan na barakallahu fikum menggerakkan enam tali-tali tadi itu seakan-akan tali itu terbayangkan atau terlihat seperti ular. Nah ini. Padahal cuma tali-tali biasa. habl tali-tali biasa. Tapi yang namanya tukang sihir kan bisa mengelabui manusia. Nah, bahkan kita ada nah barakallahu fikum ada dari kalangan kaum muslimin yang terkena apa istilahnya hipnotis. Hipnotis itu modelnya seperti ini. Kelihatannya dia diajak ngobrol nggak terasa, ternyata semua yang ada pada dia diserahkan. Banyak kejadian itu ya. Ada ibu-ibu, nah barakallahu fikum ke pasar bawa semua perhiasannya, kalung dibawa, anting-anting dibawa, gelang pun dibawa. Akhirnya ada orang laki-laki yang jahat dia pandai dalam hipnotis. Nah barakallahu fikum. Akhirnya diajak salaman sekali saja langsung semua diserahkan bayangkan itu emasnya semua serahkan. nah ibu tadi cuma dikasih semacam kayak kartu atau kertas ditipu ternyata hipnotis nah barakallahu fikum termasuk bagian dari ilmu sihir wa bila hati-hati nah ilmu penipuan banyak sekali nah nah ini eh, para tukang sihirnya Firaun nah menggunakan semacam tali-tali tadi itu nampaklah seakan-akan ular yang bergerak Yuriduna an yudahi'u ma Musa minal mu'jizah. Mereka menginginkan untuk menandingi apa yang bersama Nabi Musa AS berupa mukjizat. Intinya Fir'aun mendatangkan para tukang sihir itu untuk menandingi mukjizat Nabi Musa AS. Wahyal hayatul lati tatahawwalu minal 'asa allati ma. Yaitu ular yang na'am barakallahu fikum yang berubah daripada na'am yang itu merupakan perubahan daripada 'asa yaitu tongkat allati yang bersama Nabi Musa alaihi salam. Faja'u bisihrin 'azim. Akhirnya mereka pun mendatangkan dengan sihir yang sangat besar. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta ina Musa alaihissalam khaf. Perhatikan, bayangkan ini. Sihir yang sangat dahsyat itu hingga membuat Nabi Musa alaihissalam takut. Soalnya sihir. Nah, barakallahu fikum jangan merasa masa Nabi kena sihir, masa bisa. Perkara yang mungkin barakallahu fikum Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad Alaihissalam pernah enggak disihir? Pernah disihir sama orang Yahud? Padahal Nabi barakallahu fikum jangan merasa karena nah barakallahu fikum sudah beriman, kemudian sudah punya ilmu banyak, kemudian aman dari sihir nggak boleh. Kita tidak boleh merasa aman daripada makar atau tipu daya yang Allah Taala Subhanahu taala bikin. Nah barakallahu fikum afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa qaumul khasirun. Eh, apakah mereka merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang berani atau merasa aman daripada Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Eh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi suatu ketika pernah disihir. Naam, eh, oleh siapa? Oleh Naam barakallahu fikum Labid bin al-A'sam al-Yahud. Naam barakallahu fikum. Naam, orang Yahudi. Waliyad billah. Naam. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi saja bisa kena sihir. Nah, apalagi kita yang bukan nabi, bukan sahabat juga, bukan juga bukan pula tabi'in. Kita masih orang-orang belakangan, memungkinkan. Oleh karena itu perlu kita memiliki benteng yaitu dengan cara enam tidak melupakan membaca zikir pagi dan petang. Nah, barakallahu fikum azkar-azkar zikir-zikir yang ada. Nah, doa sebelum tidur dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun seringkas-ringkasnya yang penting dibaca. Naam. Kita lihat di sini. Hatta inna Musa alaihi salatu wassalam khaf hingga Nabi Musa alaihi salam Nah, beliau pun takut dengan sihir yang dibikin oleh para tukang sihirnya Firaun ini. Fa'aujasa fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka terpetiklah, muncullah pada diri Nabi Musa alaihissalam rasa takut. Khafa an yulabbisu 'ala nas. Dia takut dan khawatir kalau seandainya mereka itu para tukang sihir tadi membikin apa? membikin rancau. Nah, membikin apa? membikin rancau dan menyamarkan di hadapan manusia, tersamarkan di hadapan manusia. Mungkin subhat itu istilahnya. Wa illa fa huwa wasiqun bima ma'ah. Nah, dan jika tidak demikian pada asalnya, wa illa pada asalnya Nabi Musa alaihissalam nah percaya dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu tongkat yang diberikan apa? sebagai mukjizah, percaya dengan tongkat tersebut. Wasiqun binasrillah dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lakinnahu khafa an yulabbisu 'alan nas. Suman Nabi Musa alaihi khawatir atau takut kalau seandainya mereka para tukang sihir itu mengelabui manusia, mengelabui manusia. Li'annahum ja'u kama qala ta'ala, dikarenakan mereka mendatangkan nam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'u bisihrin 'adzim." Dan mereka para tukang sihir Firaun mendatangkan dengan sihir yang besar. Fa amara Allah Musa alaihi salatu wassalam bi ilqa'il 'asa Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi untuk melemparkan tongkatnya fa'alqaha. Kemudian Nabi Musa pun melemparkannya, fasarat hayyatan 'azimatan. Maka menjadilah tongkat tadi itu benar-benar ular yang besar. Lebih besar daripada ular-ular yang dibikin oleh siapa? Oleh para tukang sihirnya tadi. Ya. Nah, yang dibikin oleh nah barakallahu fikum para tukang sihir tadi itu. Terkalahkan besarnya. Akhirnya bagaimana? Padahal cuma tali-tali tadi, Tali-tali yang nam yang mereka bikin sihir akhirnya seakan-akan manusia mandang itu ada ular-ular yang sangat banyak. Ibtala'at kullama alqauhu. Ya akhirnya ular yang besar yang nah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam tongkatnya dilemparkan jadi ular yang besar tadi itu ibtala'at menelan. Bayangkan itu. Jadi ular tadi itu menelan, memakan kullama alqauh, seluruh apa yang apa yang tukang sihir lemparkan tadi itu. Itu ular-ular kecil yang dari apa? dari sihir tipu daya tadi itu, dari tali-tali dimakan semua sama ular ini. Hatta khafu antasila ilaihim, bahkan hingga mereka para tukang sihirmu takut. Para tukang sihirnya nah Firaun ini pun juga takut antasila ilaihim kalau seandainya ular yang besar ini tadi sampai kepada mereka. Wa nasyadu Musa, bahkan mereka pun sampai meminta kepada Nabi Musa AS an yumsikaha anhum agar Nabi Musa AS menahan ular itu nah, agar tidak mendatangi mereka li'annahum khafu an tasila ilaihim wa 'inda حصل hasala nasru li Musa alaihi salam. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka takut. Mereka takut kalau seandainya ular itu sampai kepada mereka dan mereka pun akan dimakan nanti. khawatir seperti itu. Wa 'inda dzalik maka pada kisah atau kejadian tersebut hasalan nasru li Musa salam. terjadilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa salam. qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun." Maka terjadilah al-haq itu kebenaran. Benar mukjizah Nabi Musa alaihissalam dan batillah nah, eh, seluruh apa yang mereka kerjakan. Jadi seluruh apa yang diperbuat oleh para tukang sihir itu batil. Nah, fahulibu hunalika wa qalabu saghirin. Maka disitulah pada kejadian tersebut, tragedi tersebut, mereka pun terkalahkan, mereka dikalahkan semuanya. Wang qalabu saghirin. Akhirnya mereka pun berbalik. Eh? Mereka berbalik dan berubah menjadi dalam keadaan hina dan rendah. Wa ulqiya saharatu sajidin. Akhirnya apa? Akhirnya para tukang sihir pun tersungkur dalam keadaan mereka bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Akhirnya mereka pun mengatakan, kami beriman kepada Rabb semesta alam, bayangkan itu. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, beriman para tukang sihir tadi. Akhirnya apakah Firaun diam? Tidak, tambah marah lagi. Wah, ini kurang ajar nih. Tukang sihir yang sebanyak itu kami bikin, kami datangkan untuk mengalahkan Nabi Musa, tapi kok kalah juga. Justru malah tukang sihir tadi, para tukang sihir tadi sujud dan malah bertaubat gitu loh, beriman dengan Naam Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi eh, kemudian Firaun pun enggak berhenti di situ, marah Nah, marah kita lihat nanti. Li'annahum 'arafu anna ma ma'a Musa laisa sihran. Dikarenakan mereka para tukang sihir ini tuh nah barakallahu fikum mengetahui bahwasanya mukjizat yang bersama Nabi Musa alaihi bukanlah sihir. Falamma amana saharatu, maka tatkala para tukang sihir beriman kepada Nabi Musa alaihi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wasajadu lillahi azza wa jalla dan mereka bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala, haddadahum fir'aunu bil qatl was salb Eh, perhatikan ini, Firaun mengancam mereka eh, dengan apa? Mau dibunuh dan mau disalib. hewan ya, ini. Faqatala saharata alladziina amanu wa tabu ila wa Akhirnya Firaun pun membunuh para tukang sihir yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dibunuh oleh Firaun. Wa dan Firaun pun menyalib mereka. Bayangkan ini. Kalau sudah kalah hujah, apa itu nih? Kalau orang ahlu bid'ah wad dalal, ahlu batil kalau sudah terkalahkan hujahnya dengan dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, arahnya kemana? Arahnya ke sini menggunakan kekuatan. Kita ini orang punya kekuatan kok, senjata punya kok, kekuatan juga punya. Kalau ahlu sunnah itu nggak mau pergi kita hancurkan aja udah, kita bunuh saja mereka. Ayo, seperti itu biasanya kita usir aja. Nah, orang di kampung ini milik siapa? Kampung milik kita. Dia pendatang, eh, ngajar tiap hari di masjid, nah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Nah, kita hancurkan aja atau kita bunuh aja, kita usir aja menggunakan kekuatan kalau sudah kalah dengan hujah. Nah, seperti itu keadaannya, termasuk perkara jahiliyah. Allah musta'an. Tsumma tafatu ila bani Israil alladziina aamanu bi Musa. Kemudian mereka Nah, tidak diam di situ. Mereka akhirnya langsung menoleh dan berpaling kepada Bani Israel, alladzina amanu bi Musa, yang mereka semuanya atau yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Waqalu li Fir'aun dan mereka pun berkata kepada Fir'aun, "Atadaru Musa wa kaumahu. Apakah engkau ingin meninggalkan Nabi Musa dan kaumnya Liusidu fil ardi untuk membuat kerusakan di muka bumi wa yadharaka wa alihataka kemudian meninggalkan engkau dan sesembahan-sembahanmu Qala Fir'aun enggak diam dia. Ya. Qala Fir'aun mengatakan, sanuqtilu abna'ahum." Sungguh kami akan membunuh anak-anak mereka, wa nastahyi nisa'ahum dan akan bermalukan nah para wanita mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Dan sesungguhnya kami nah berkuasa atas mereka, bayangkan itu. Menggunakan kekuatannya karena dia merasa berkuasa, akhirnya seperti itu, tak bunuh mereka semuanya. Anak-anaknya pun tak bunuh Para wanita para wanitanya dipermalukan. Qala Musa liqaumihi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun enggak takut. Seraya berkata kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Minta tolonglah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah kalian innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan Naam, dari kalangan orang Eh, yang Allah Taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat kebaikan itu semuanya untuk orang-orang yang bertakwa. Asyahidu min hadza syahidnya dari semua pembahasan ini atau penjelasan ini annahum talabu minhul luju'a ilal quwwah bahwasanya mereka meminta dari pemimpin, dari penguasa untuk apa? berlindung di bawah kekuatan sudah kalah debat, kalah hujah, nggak punya bukti lagi, nggak punya dalil lagi. Setiap kali berhujah di, dipatahkan hujahnya, akhirnya mereka berlindung kembali kepada kekuatan, minta bantuan kepada pemerintah dengan cara-cara yang licik dan juga dengan cara-cara yang bohong biasanya. Wastaqau ila Firaun, akhirnya mereka pun apa? mengadu kepada Firaun liyakhar linam liyakhar hadzal haq agar apa? agar bisa menguasai kebenaran ini wahadal iman dan menguasai keimanan ini dalam artian menguasai itu maksudnya menghancurkan kebenaran dan juga menghancurkan keimanan sehingga berkuasa wahada fi'lu ashbahihim fi kulli zamanin wa makan dan inilah perbuatan yang semisal dengan mereka pada setiap waktu dan setiap tempat jadi barakallahu fikum hafizakumullah hendaknya kita semuanya tidak meninggalkan dalil yang sangat mulia dan sangat bagus barakallahu fikum. Kami sekedar menukilkan kembali walaupun terulang-ulang namun ini faedah yang sangat bermanfaat yaitu ungkapan al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin beliau menyatakan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus wala dalila ilallahi wal jannah kata beliau dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya siwal kitab was sunnah kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian beliau mengatakan wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah dan setiap jalan yang tidak diiringi dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah fahiya nan turuqul jahim